بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله عليه وسلم محمد وعليه وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني أستغفر الله وأتوب إليه في يوم أكثر من سبعين مرة رواه البخاري وأن عقر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب في يوم مئة مرة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه An Abi Hurairah anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul wallahi Nabi bersabda demi Allah inni la astaghfirullah sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah mohon ampun Allah wa atubu ilai dan bertobat kepada Allah fil yaum dalam satu hari aksar lebih banyak min sab'ina marrah daripada 70 kali dalam riwayat yang lain Ya ayuhan nas wahai manusia kata Nabi tubu ilallah tobatlah kamu sekalian kepada Allah wastaghfiruhu dan mohonlah ampun kepada Allah kamu sekalian fa inni atubu fil yaumi karena sesungguhnya aku Rasulullah bertobat dalam satu hari mi'ata marrah seratus kali. Hmm? Ini adalah gambaran bagaimana sosok Muhammad bin Abdullah yang tidak pernah berbuat dosa sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya tidak pernah berbuat dosa, yang sudah dijamin tidak berdosa. Diampuni oleh Allah, sudah dijamin diampuni oleh Allah. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhir Allah mengampuni dosa kamu ya Muhammad yang lalu dan yang akan datang. Ini jaminan. Maaf ini kalau Rasulullah misalnya mau minum khamr enggak dosa udah diampuni oleh Allah. Kalau Rasulullah itu maksiat nggak dosa. Tapi Nabi tidak mau melakukan itu. Udah pasti jaminan Allah ngampuni. Eh? Dan tidak pernah berbuat dosa. Jadi udah dibersihkan dan menjaga kebersihan. Hmm, pernah terkena kotoran sallallahu alaihi wasallam. Kemudian udah jaminan tidak mungkin disentuh neraka pasti masuk surga, ada jaminan dari Tuhan. Malah surga haram dimasuki sehingga beliau memasuki terlebih dahulu. Katakan dalam hadis beliau bersabda qara'tu babal jannah. Faqala li khazinuha man bil bab? Faqultu ana Muhammad. Faqala bika umirtu an la aftaha li ahadin qablaka. Bakal aku ketok itu pintu surga. Kemudian penjaga surga akan tanya, siapa yang mengetok pintu ini? Kalau aku katakan aku Muhammad. Maka penjaga surga mengatakan, aku ditugas oleh Allah dilarang membuka pintu surga ini untuk siapapun sebelum engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hah? Kemudian bagaimana manusia yang sudah diberi segala sesuatu kalau bahasa sekarang dimanja oleh Tuhan. Udah dimanja. Tempatnya di surga udah disediakan. Kemudian semuanya udah diampuni. Gimana sikapnya? Ternyata masih istighfar. Masih tobat kepada Allah. Bahkan bukan sedikit, banyak ada menyatakan sab'in marroh itu bukan berarti 70 kali. Itu menunjukkan banyak sekali. Sama dengan kalau kita menyatakan, wah anak ngomong sama inti ada 700 kali. Itu artinya sering anak begitu kepada kamu. Artinya Rasulullah sering beristighfar kepada Allah. Dan perlu diketahui tobat dan istighfar itu kalau dari dosa itu memang wajib hukumnya. Tapi sebenarnya bukan identik dengan perbuatan dosa, taubat dan istighfar itu. Walaupun berbuat taat. Coba kita habis sholat, diperintahkan untuk istighfar. Astagfirullahaladzim wa Astagfirullahaladzim wa Kita ini beristighfar walaupun berbuat taat. Kenapa? Semua bentuk taat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu nggak layak dengan kebesaran Tuhan masih. Masih belum layak dengan kebesaran Tuhan. Nih tak kasih. Anda ngasih hadiah kepada raja yang hebat, sendal jepit yang pedot. Cuma rajanya khoyir sih, Masya Allah. Rakyatku ini cinta kepada aku, hormat kepada aku. Dikasih hadiah miliatan. Sebenarnya nggak layak kamu itu ngasih harga hadiah sendal jepit pedot ini. Sendal jepit putus lagi. Begitu juga sholatnya kamu, ibadahnya kamu nggak layak untuk Tuhan kamu itu ibadah ibadah model begitu untuk Tuhan kamu nggak layak. Karena itu kamu masih ber, diperintahkan untuk istighfar astagfirullahaladzim. Jangan bangga dengan ibadah kamu, belum pas. Masih tidak sebanding dengan kebesaran Tuhan kamu. Istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim nih. Bahkan kita masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi dulu perintahkan untuk istighfar. Doanya apa? Ufronak Alhamdulillah ladzi adhaba anil adha wa afani. Ada ufronak. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita buang hajat itu Allah kasih nikmat kepada kita. Karena itu kita diperintahkan untuk syukur. yang ada di perut kamu itu penyakit itu. Harus keluar itu. Karena itu kalau keluar kita kan alhamdulillah ladzi adhaba anil ada ya akhraja minil ada. Allah telah menghilangkan ada. Penyakit itu dikeluarkan. Ya kencingnya ya beraknya. Cuma kalau keluar terus ya penyakit itu berarti. Karena itu sudah dikeluarkan penyakitnya wa'afani Allah kasih afiat masih. Cuma kadang-kadang nggak ada yang syukur dengan itu. nggak ada yang syukur. Inti telat seminggu aja sudah masa lama sudah. nggak nafsu. Hatta ruang asik keringetan kamu. Hatta kasurnya spring bed nggak bisa tidur kalau sudah nggak bisa berak kencing seminggu. Tapi bagaimana Allah SWT mengeluarkan itu semuanya dan kamu dalam keadaan sehat walafiat. Subhanallah. Sedikit syukur kita diperintahkan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada masalah ini. Enggak punya dosa kok istighfar, taat istighfar. Ya begitulah sikapnya sebetulnya. Karena itu Allah merintahkan eh, orang-orang yang beriman untuk bertobat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubuh taubatan Nasuha, orang beriman bukan orang berbuat orang-orang berbuat dosa. Orang-orang beriman itu loh. Mukmin yang kamil tubuh taubatan nasuha karena dikatakan ulama pertama rutbah untuk sampai kepada Allah taubat kepada Allah. Pertama. Langkah pertama untuk sampai kepada Allah memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tobat itu tadi sudah dikatakan tidak identik dengan dosa, bahkan di pada taat. Kenapa? Karena setiap taat kepada Allah itu ada tingkatannya. Untuk kesempurnaannya tidak ada batasnya. Di atasnya ada yang lebih sempurna, di atasnya ada lebih sempurna, di atasnya lebih sempurna. Dan itulah yang dirasakan oleh Rasulullah. Nabi itu setiap saatnya naik tingkatan ibadahnya, naik pangkatnya di sisi Allah dan beliau mengistighfari daripada ibadah yang sebelumnya, taat yang sebelumnya dan derajat yang sebelumnya. Saya mungkin sering mengasih gambaran bagaimana orang kalau nggak sholat dia istighfar, udah wajib itu. Tapi sholat itu pun masih perlu diistighfari. Contoh, dia sholat pakai celana, pakai kaos oblong, sah sholat. Hari berikutnya dia sholat pakai sarung, pakai piyama, pakai kopiah. Dia mikir, kok nggak pantas anak sholat tadi kemarin itu pakai celana, pakai kaos oblong. Astagfirullahaladzim. Diistighfari sholat yang pertama. Kenapa? Karena hari kedua dia lebih sempurna ibadahnya, lebih naik tingkatannya. Hari ketiga pakai gamis, pakai siwak. Dia mengetahui pahalanya siwak. Dua rakaat dengan siwak lebih afdol daripada 70 rakaat tanpa siwak. Setelah dia sholat dia mikir, kenapa kemarin anda pakai siwak ya? Padahal gampang begitu aja. Pahalanya berlipat ganda begitu banyak. Astagfirullahaladzim. istighfari Kenapa tingkatan yang ketiga lebih tinggi daripada yang kedua? Apa sempurna ibadahnya? Yang keempat dia sholatnya berjamaah. Asalnya sholat sendiri. di istighfari yang sholat sendiri. Yang kelima dia sholat ada di masjid. Yang asalnya ada di rumah. di istighfari yang ada di rumah. Yang keenam dia sholat ada di soft pertama. Asalnya di soft terakhir, di istighfari. Yang ketiga dia asalnya nggak khusyuk sholatnya. tambah khusyuk, tambah meningkat. Istighfar, istighfar. Lah Nabi itu istighfarnya istighfarnya sampai 70, 70 kali, 100 kali, mungkin lebih daripada itu. Kenapa? Karena setiap hari tingkatannya itu lebih daripada 70 tingkatan Rasulullah itu. Kesempurnaan Nabi itu lebih daripada tujuh 70 kali kesempurnaan. Karena itu Nabi itu mengistighfari yang sebelumnya, yang istighfari sebelumnya. Maka sebagian mereka mentafsiri walal akhiratu khairul laka minal ula itu bukan akhirat dan dunia. Waktu akhir kamu ya Muhammad itu lebih baik daripada waktu awal kamu. Hari yang setelahnya kamu Muhammad itu lebih sempurna daripada hari yang sebelumnya kamu. Jam yang tadi dengan jam yang sekarang itu lebih baik daripada yang sekarang. Jam yang akan datang lebih meningkat lagi pangkat kamu Muhammad. Bahkan detik kamu yang tadi dan detik kamu yang sekarang, detik kamu sekarang lebih afdol daripada yang sebelumnya. Jadi Nabi itu setiap detik naik pangkatnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak bisa sudah orang menandingi derajatnya Rasulullah nggak bisa. Kenapa? Diangkat oleh Allah. Jadi bukan naik ke atas tapi langsung diangkat. Kalau ada orang naik tangga tingkat 100 misalnya naik tangga itu mungkin waktunya sampai jam-jaman. Tapi ini disediakan helikopter langsung ke atas. Itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah menyatakan dalam Al-Qur'an Inna fatahna laka fathan mubina liyafur lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhar wa yutimma ni'matahu alaik. Hah? Wa yutimma ni'matahu alaik. Dan Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kamu ya Muhammad. Wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran aziza. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.